يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Pak Ustadz, saya akhwat. Kelihatan dari tulisannya. Jika saya ingin menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang saya suka, apakah boleh? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang kasih tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu. Nabi diam saja, no comment. Karena Nabi terlalu lama diam, akhirnya tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau untuk aku aja lah. Kata Nabi, ente serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Cari cincin besi. Cari cincin besi. Biar ku nikahkan. Dia pulang ke rumah cincin besi nggak ada. Cari lagi. Dapat kain. Ada kainnya Rasulullah. Berapa kainnya? Satu. Untuk mahar. Iya. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Nah, akhirnya suasana sepi dia diam. Karena dia malu dia pun pulang. Nabi panggil. Come here. Ta'al. Mari. Dia pun datang. Hal ma'akam al Quran? Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Tiga, dinikahkan Nabi. ha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kebetulan dia kori, orangnya baik, amanah. Jangan kau tawarkan dirimu kepada orang yang tak amanah, nanti dibocorkannya di FB kau malu. Yang menawarkan bukan dirimu, tapi walimu, bapakmu. Panggilnya anak itu. Sini, ya. Kamu baru pulang dari Mesir ya? ya. Hafal Quran sekian juz ya? ya. Aku ingin menikahkan ataupun ah, bahasanya tidak kasar begitu. Rasanya janganlah kita hanya sekedar antara guru dan murid saja. Aku ingin supaya kau bagian dari keluargaku. Ah. Apa jawab anak muda itu? Mohon maaf Pak, ini antrian yang ke-18.